بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله terima kasih Ustaz Faizal kepada semua hadirin hadirat teman-teman yang hadir di majlis kita majlis Al-Quran saya mengucapkan Salam dan selamat atas kelahiran Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Semoga uh, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dengan apa kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah dan para ahlul bait. Tentang Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah, saya mau berbicara beberapa menit. Kemudian insya Allah kita melanjutkan insya Allah surat At-Tuha sampai akhir surah tersebut. Seperti hari ini, hari apa pertama bulan Zulqa'dah sudah lahir putri Musa bin Ja'far, Imam Musa bin Ja'far Al-Kazim yang eh, kalau kita membaca sejarah tentang anak-anak Imam eh, apa Al-Kazim eh, banyak eh, apa putra-putrinya beliau eh, apa lebih dari tiga puluh anak untuk Imam Musa bin Ja'far ada di sejarah sudah tertulis. Tetapi eh, dari satu istrinya, Najmah Khatun, Najmah namanya Najmah itu, eh, beliau mempunyai dua anak saja. Salah satunya adalah Imam Ali bin Musarrita alaihi salatu wassalam dan apa saudarinya adalah adiknya adalah apa Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Berada eh, eh, eh, apa berarti dua anak Imam Musa bin Ja'far dari Najmah. Dan kalau kita membaca sejarah sangat-sangat kurang informasi kita tentang Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Eh, dan di suatu buku uh, yang uh, apa sudah uh, tercatat tercatat dan ter apa tulis tentang kemuliaan Sayyidah Fatimatul Ma'sumah sudah meriwayatkan suatu riwayat tentang beliau dari lisan Imam Musa bin Ja'far. Imam Musa bin Ja'far sudah mengatakan fadaha atau fidaha abuha. Seperti apa hadis ini dan kata ini sudah diriwayatkan apa eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada eh, Sayyidah Fatimah Zahra pada waktu yang apa ibunya sudah wafat dan Fatimah Zahra senantiasa apa eh, memperhatikan kepada bapaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa meriwayatkan seperti riwayat itu dan apa riwayat itu juga kita melihatnya tentang Sayyidah Fatimatul Zahra, Fatimatul Ma'sumah. Dari siapa? Dari Imam Musa bin Ja'far. Fidaha abuha. Kenapa? Karena suatu waktu apa tidak ada siapapun di antara uh, apa kaum ahlul bait kaum syiah yang menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan orang-orang mukmin kecuali Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Beliau ketika apa mendengar suatu pertanyaan beliau menjawab kepada mereka. Semua mereka. Karena itu Imam Musa bin Ja'far mengatakan kepada beliau fidaha abuha. Fidaha abuha. Itulah kedudukan beliau di sisi Imam Musa bin Ja'far dan di sisi Imam Ali bin Musarrito. Banyak riwayat tentang Sayyidah Fatimatul Ma'sumah dan eh, misalnya salah satu riwayatnya dari Imam Sadiq. Pada waktu yang beliau belum lahir. Beberapa tahun depan beliau lahir tapi riwayat itu dari lisan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam sudah diriwayatkan pada waktu yang Sayyidah Fatimatul Ma'sumah belum lahir. Hmm. Itulah hmm. rahasia kedudukan apa uh, Sayyidah Fatimatul Ma'sumah di sisi para ahlul bait di sisi Imam Musa bin Ja'far. Yang beliau sudah meriwayatkan inna lillahi haraman wa huwa Makkah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai haram, tempat yang suci namanya Mekah itu. Wali rasulihi haraman wahual Madinah. Haram untuk Rasulullah adalah kota Madinah. لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو قوم أمير المؤمنين juga mempunyai haram khusus tempat suci khusus adalah Kufah dan kita dan semua apa ahlul bait selain Amirul Mu'min dan Rasulullah mempunyai apa haram itu. Haram itu namanya Qom. Dan negeri Qom, Madinah Qom, tanah Qom itu. satud fanu maksudnya akan dikuburkan. Beliau belum lahir pada waktu itu yang uh, sudah diriwayatkan dari beliau riwayat itu belum lahir. fanu berarti nanti akan dikuburkan di apa tanah itu imra'atun min wuldi salah satu anak perempuan dari anak-anakku eh, dan tusamma Fatimah namanya adalah Fatimah man zaraha wajabat lahul jannah barang siapa yang menziarahi Sayyidah Fatimatul Ma'sumah wajabat lahul jannah Allah subhanahu wa taala memasukkan apa hambanya dalam surga. penziarahnya dalam surga. Qala rawi apa perawi itu sudah apa uh, melanjutkan begini bahwa wa kana hadzal kalam minhu qabla an yuladal kazim. Sebelumnya beliau lahir. Apa Sayyidah Fatimatul Muslim lahir itulah riwayat itu sebelum apa kelahiran Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Itulah riwayat yang terkenal. Seperti riwayat itu dari Imam Jawad juga ada. Dan eh, apa dari eh, eh, apa ziarah itu juga dari siapa? Dari kami membaca ziarah itu dari Imam Ali bin مسرطة عليه الصلاة والسلام itulah kedudukan Sayyidah Fatimatul, Fatimatul Ma'sumah dan salah satu tulisan dan katanya yang ada di apa ziarah beliau begini bahwa apa ya Fatimah Isfa'ili fil jannah. Syafaatilah apa aku dalam surga. Kami apa kalau menajamahkan syafaat itu syafaat itu di dunia dan akhirat. Tapi tempatnya, kedudukannya Sayyidah Fatimah Zah, Fatimah Ma'asumah, syafaat beliau dalam surga berarti khusus orang surga mereka dengan syafaat Fatimatul Ma'sumah meninggikan tingkatnya dalam surga. Itulah apa kedudukan Fatimatul Ma'sumah. Banyak orang sudah disyafaati, sudah bertawassul kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Kemudian Sayyidah Fatimatul Ma'sumah juga memperhatikan kepada mereka. Banyak kekurangan di antara kita, banyak kekurangan apa dan kesusahan دي انترا بنيكوت اهل البيت دي انترا فرا بتينتا اهل البيت يا فاطمه المعصومه اشفعي لنا في الجنه يا فاطمه المعصومه يا وجيهه عند الله اشفعي لنا عند الله اتلا حاجات كيفك بدا سيده فاطمه المعصومه سموكا شفاعه بلياو شفاعه اهل البيت syafaah Imam Ridha alaihi salatu Karena 10 hari ini di antara kelahiran Sayyidah Fatimatul Ma'sumah dan apa eh, kelahiran Imam Ridha alaihi salatu wassalam adalah di Iran namanya apa dahi keramat 10 hari apa uh, keramah berarti uh, apa kemuliaan yang sudah diberi kita dari dua wujud yang suci Sayyidah Fatimatul Masma dan Imam Ali bin Musarrida. Semoga kita sama anak-anak kita, keluarga kita, istri suami kita, dan semua kerabat-kerabat kita. Semoga semua kita, zuriat-zuriat kita insya Allah berada di antara pecinta Sayyidah Tul Ma'sumah dan para ahlul Baik, itulah hajat kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Sallu ala nabi wa alih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Walaupun mungkin kita jauh dari Iran, dari Qom, dari kota Mashhad. Tetapi apa hati kita dekat kepada Ahlul Bait, kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah. Dan apa eh, tausiah saya kepada apa diri saya dulu dan antum semua setiap saat, setiap zaman yang kita apa mempunyai kesempatan uh, waktu yang bebas kita insyaallah Allah membaca ziarah Sayyidah Fatimatul Ma'sumah dari walaupun tempat jauh semoga insyaallah ziarah itu diterima beliau dan diterima Allah Subhanahu wa taala dan para ahlul بارك عليهم الصلاة والسلام صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Niat kita majlis ini kepada dua wujud yang suci. Kepada Sayyidah Fatimatul Ma'sumah bersama saudaranya Imam Ali bin Musarribah. Karena itu kita niat sejak sekarang sampai akhir majlis kita insya Allah dua wujud ini dua apa uh, manusia ini yang suci dan Insyaallah kita meminta syafaat mereka Insyaallah di dunia dan akhirat dan khususnya setelah wafat kita Insyaallah semua ahlul bait membantu kita Insyaallah Saya membaca surat Al-Duha dari awalnya sampai akhir, kemudian tafsir selanjutnya ayat insyaallah ayat ke-6 alam yajid yatiman fa'awa sampai akhirnya surat Al-Duha.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 karunia itu nikmat itu apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulullah apa nikmat tersebut karunia tersebut nikmat yang besar lalu kamu apa menjadi puas atau rito. Fatarto. Engkau rito ya Rasulullah pada waktu itu. Apa yang artinya nikmat itu? Di antara riwayat-riwayat kita. Bukan di antara riwayat kita saja. Di antara riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada. Ada beberapa riwayat di apa misalnya Eh, Allama Suyuti sudah meriwayatkan riwayat tersebut di tafsirnya Ad-Durrul Mansur tentang syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Dan kita apa juga mem, apa, mempunyai beberapa riwayat. Misalnya saya bercontoh dari Imam Baqir alaihi salatu wassalam. Beliau dua kali bersumpah maksudnya apa nikmat itu dan karunia itu adalah wallahi asy-syafa'ah. Wallahi asy-syafa'ah katanya Imam Baqir alaihi salatu wassalam. Berarti tafsirnya nikmat itu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada Rasulullah. Karena ada kata saufa. Saufa maksudnya apa? Masa depan. Tapi masa depan yang jauh, bukan masa depan yang dekat. Kita mempunyai di bahasa Arab sa dan saufa. Huruf sa itu untuk masa depan yang dekat. Dan di banyak tafsir Al-Quran maksudnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memberi misalnya azab kepada orang-orang apa yang dolim di dunia karena di sebagian kata kerjanya ada apa sa. Tetapi sebahagian kata kerja sudah sebelumnya apa adalah saufa. Maksudnya nanti. Maksudnya di hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat itu wala saufa yu'tika. Memberikan nikmat itu kepada Rasulullah yang apa di masa depan yang jauh maksudnya di hari kiamat dan di riwayat itu dan banyak riwayat maksudnya syafaat Rasulullah kedudukan syafaat kepada Rasulullah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ketujuh dan ayat keenam ketujuh dan delapan mau menjelaskan apa sebahagian nikmat yang khusus Rasulullah. Dan selanjutnya memberi tausiah dengan tiga tausiah kepada Rasulullah. Berarti akhirnya surat apa Abduha ada tausiah, tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Lahirnya kepada Rasulullah, tapi batinnya kepada kita semua sebagai orang muslim, orang mukmin. Jika nikmat yang besar kepada Rasulullah adalah alam yajidka yatiman fa'awa, bukanlah dia mendapatimu apa sebagai seorang yatim lalu dia melindungi apa melindungimu atau memberi perlindungan kepada Rasulullah perlindungan. Kata fa'awa kita mempunyai kata ma'wa. Ma'wa itu maksudnya perlindungan. Tempat yang apa? Kita mempunyai perlindungan. Kita apa? Uh, aman di tempat itu. Itulah di bahasa Arab namanya ma'wa itu. Ma'wa. Fa'awa kata kerja Allah subhanahu و ta'ala melindungi Rasulullah. Itulah lahirnya, itulah terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan satu kekurangan di kehidupan Rasulullah. Maksudnya pada waktu yang masa kecil, seorang yatim beliau. Sebelumnya beliau lahir, belum lahir bapaknya, ayahnya Rasulullah bernama Abdullah sudah wafat. Pada waktu yang dilahir tanpa bapak. Di apa sisi ibunya saja. Dan kakeknya Abdul Muttalib sebagai walinya. Tapi pada waktu yang beliau berumur enam tahun, apa ibunya juga wafat. Aminah. Dan pada waktu yang beliau berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib juga wafat. Kemudian beliau masuk di rumah pamannya Abu Talib. Maksudnya begini, semua alat-alat duniawi sebagai apa paman, seperti paman, seperti kakek, seperti apa ibunya beliau, ibu Rasulullah, semuanya adalah alat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berarti kata kerja itu uh, subjeknya siapa? siapa yang melakukan atau memberi perlindungan kepada Rasulullah. Lahirnya ibu, lahirnya papa, lahirnya paman, kakek. Tetapi kata kerja itu sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'awa Allah subhanahu wa ta'ala memberi perlindungan kepada Rasulullah. Itulah nikmat Tuhan kepada Rasulullah pada waktu yang beliau yatim. Itulah tafsirnya, lahir tafsir. Tetapi di sebahagian tafsir ada tafsir yang kedua tentang ayat itu alam yajid ke yatiman fa'awa yatim maksudnya satu orang yang mulia tidak ada seperti wujud itu di alam nyata Itulah terjemahan untuk kata yatim. Kata yatim di bahasa Arab, yatim itu apa sudah diterjemahkan tentang seorang yang tidak ada seperti itu di muka bumi. Satu orang yang mulia, satu orang yang agung. Orang itu namanya yatim. Karena itu fa'awa. Fa'awa maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan atau memperlihatkan wujud itu kepada umum. Sebagai perlindungan untuk umum manusia. Ada suatu riwayat dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Alam yajid yatiman maksudnya wahidan. Fa'awa fa'awa hmm. fa'awa ilaikan nas. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan semua manusia menuju engkau ya Rasulullah. Itulah bukan tafsirnya, itulah lahirnya bukan lahir tafsir, tafsir batin dan apa apa Itulah apa eh, tafsir yang kedua di sebagian tafsir sudah e, tertulis tafsir batin dan tafsir lahir itu yang sudah apa jelas bagi kita. Ayat ketujuh, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى wajadaka dallan fahada Kata dal itu lahirnya di antara kita seorang dal maksudnya yang sesat. Yang sesat. Orang itu, oh, orang itu ada dalalah. Kata dalalah di bahasa Arab maksudnya kesesatan yang mau menyesatkan orang lain. Itulah di bahasa, di bahasa Arab. Tentang orang biasa, orang kafir, orang musyrik. Itu yang sesat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kata dal itu di ayat ini untuk Rasulullah. Maksudnya bukan sesat. Maksudnya belum tahu. Berarti sebelumnya kenabian dan risalah Rasulullah beliau belum tahu belum mengetahui tentang apa rahasia dunia dan akhirat, tentang Tuhan, tentang para nabi, tentang buku-buku apa uh, sebelumnya Islam. Berarti semua informasi itu, semua wahyu itu setelah kenabian sudah diberikan kepada beliau. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Itulah karunia yang kedua, nikmat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Rasulullah, sudah memberi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada zaman dulu sebelumnya jadi nabi, engkau tidak mengetahui fakta alam, fakta dunia, fakta akhirat. Tidak mengetahui rahasia dunia, batin dunia dan akhirat. Tetapi fahada lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan rahasia itu kepada engkau. Itulah apa lahirnya tafsirnya. Dan maksudnya kesesatan itu apa tidak ada di, di kehidupan Rasulullah. Berarti sebelum Islam Rasulullah seorang muwahhid. Muwahhid maksudnya apa? Apa maksudnya uh, apa mempunyai mempunyai tauhid. Beliau di jalan kakeknya apa Nabi Ibrahim. Berjalan di jalan Nabi Ibrahim walaupun belum apa wah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu Islam dan apa agama Islam. Karena itu ada salah satu eh, masalah sejarah di sejarah Islam pada waktu yang sebelum apa eh, Islam beliau ke gunung eh, Nur itu namanya gunung dan di gunung itu adalah Gua Hira. Gua Hira, beliau munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sejarah tidak tertulis untuk Rasulullah yang beliau salat dalam apa Gua Hira itu. Beliau munajat, beliau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat itu wajibkan atas Rasulullah setelah Islam. Tapi beliau ke atas gunung itu, ke, ke dalam gua Hira pada waktu yang belum terjadi sebagai nabi dan belum diwahyukan cara salat itu untuk Rasulullah. Beliau munajat, beliau zikir. Lisan beliau bergerak-gerak untuk zikir Allah subhanahu wa ta'ala di gua Hira. Itulah tentang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di apa surat An-Najm ma dhalla sahibukum Rasulullah satu orang yang tidak sesat sama sekali ma dhalla ma dhalla itu tidak sesat sahibukum maksudnya sahib itu Rasulullah karena itu kita harus apa menjadikan dan membuatkan untuk kata dol itu satu makna yang apa bukan sesat bukan apa kesesatan maksudnya belum tahu belum diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala begini maksudnya dan karena itu di sebahagian ayat-ayat lain, misalnya di ayat 52 surat Ash-Shura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunta tadri mal kitab." Engkau tidak mengetahui sebelumnya Islam, tidak mengetahui apa wahyu, apa kitab. Kitab itu apa? Walal iman. Iman itu maksudnya apa? Walakin ja'alnahu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai nur, sebagai cahaya nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kapan waktunya? Apabila waktunya? Setelah kenabian Rasulullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuknya kepada Rasulullah. Fahada itu. Itulah lahirnya. Tetapi sebahagian riwayat-riwayat lain juga apa uh, menceritakan sebahagian cerita. Misalnya Eh, Rasulullah di masa zaman masa kecil sudah hilang beberapa kali sudah ya, apa hilang dan semua uh, apa kaum yang mencari misalnya di kota Syam itu sudah uh, apa pamannya Abu Talib mencari uh, uh, apa dari Rasulullah dan mendapatkannya di suatu tempat karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ووجدك ضالا فهدا فهدى هذه له جاو جاو كارنا سب سموا آيات آيات القرآن من حكمة خصوص فلسفة خصوص من بنياي أبا بلاجران خصوص أمتو سموا manusia. Apakah Quran sebagai satu buku kisah untuk kita? Tidak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada kita, maksudnya pelajaran-pelajaran penting yang ada di kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dan anak-anak Nabi apa Yakub. Maksudnya pelajaran-pelajaran penting di surah tersebut. Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala satu kisah yang misalnya satu anak mau tertidur, mau tidur, harus mendengar satu kisah. Kisah itu siapa yang perawinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala masalah itu yang sia-sia pada waktu itu. Semua kata-kata Allah, semua firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, semua huruf itulah maksudnya ayat tersebut. Itulah apa e, salah satu tafsir lain lain e, selain itu juga ada tafsir tapi tafsir asli kita maksudnya yang sudah jelas untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wajadaka wa wajadaka ailan fa'aghna. Kata ail maksudnya seorang miskin. Tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang di rumahnya. Tidak mempunyai makanan, minuman. Berarti itulah kehidupan seorang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa wajadaka ailan fa'agna. dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, seorang miskin. Lalu dia memberikan kecukupan atau kekayaan kepadamu. Itulah nikmat Tuhan kepadamu. Ya Rasulullah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala apa memberi kecukupan atau kekayaan kepadamu? dengan dua cara. Yang pertama, dengan istri yang setia bernama Khadijatul Kubro. Yang pertama. Kalau kita mungkin ditanyakan dengan satu pertanyaan tentang Siti Khadijah. Salah satu tafsirnya fa'agna itu adalah Siti Khadijah Hmm, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah Tul Kubra, beliau senantiasa memberi semua ini kepada Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kecukupan dan kekayaan kepada Rasulullah dengan wujud Khadijatul Kubra. Dan yang kedua, cara kedua, setiap perang yang sudah terjadi di agama Islam. Misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandak itu, perang Hunain itu, khususnya sebagian perang yang apa pasukan Islam sudah memang seperti Hunain itu banyak banyak apa harta sudah disampaikan umat Islam. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu fa'arna Allah Subhanahu wa taala mau apa mengisyaratkan tentang harta itu yang sudah disampaikan umat Islam setelah apa setiap perang. Dan فأما اليتيم فلا تقهر Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ya Rasulullah, engkau seorang yatim pada masa kecil. Sudah merasa apa kekurangan seorang yatim. Karena itu, fa'ammal yatima hmm. ala taqhar. Kata takhar itu apa asli katanya, kata aslinya adalah kahara. Kahara itu mengatasi, seorang yang mengatasi, seorang yang kuat. Itulah apa di bahasa Arab katanya kahar itu. Tetapi apa kahar itu senantiasa ber apa, ber, apa bersama eh, penghinaan. Berarti jangan menghinakan orang yatim. Itulah kekurangan maknawi kepada orang yatim. Walaupun orang yatim apa meminta dari kita per, apa perhatian tentang eh, masalah ekonomi, tentang makanan, tentang minuman, tentang apa harta, tentang pakaian, tentang tempat uh, apa uh, rumahnya bagaimana. Semua masalah-masalah itu, masalah ekonomi itu penting di kehidupan seorang yatim. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala masalah batin. Masalah batin, masalah maknawi itu. Jangan menghinakan seorang yatim, anak yatim itu. Fa'ammal yatima falat haqhar. Di banyak riwayat Allah Subhanahu wa taala memberi tausiah kepada orang yatim tentang orang yatim kepada semua manusia, semua umat Islam. Misalnya دای رسول الله ادا روایت من مسح على رأس یتیم کان له بکل شعرت تمر على یده نور یوم القیامه ایتو لح روایت یعنی پنتین برانگ سیاپا یعنی اپا من بلای meletakkan tangannya di atas kepala satu anak yatim dan membelainya mengusap kepalanya dan rambutnya. Setiap rambut yang apa di berada di bawah tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi hmm. di surga untuk setiap rambut satu cahaya, satu nur pada hari kiamat. Itulah cahaya Allah Subhanahu wa taala di riwayat tersebut. Dan itulah hasilnya perhatian kita kepada satu anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma sa'ila fala tanhar. Dan di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wajadaka ailan engkau satu apa uh, orang miskin. Faagna Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadamu kecukupan, kekayaan. Kemudian wa amma sa'il. Satu orang yang minta-minta kepadamu. Fala tanhar. Fala tanhar. Wa amma sa'ila. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu apa menghardiknya. Janganlah kamu menghardiknya. Berarti janganlah kamu menjauhnya orang miskin itu. Satu orang miskin. Bukan maksudnya fakir, bukan. Kata sa'il itu ada dua terjemahan. Yang pertama, terjemahan yang apa eh, satu orang satu orang yang minta-minta kepada kita. Satu orang yang lahirnya seorang miskin, lahirnya seorang fakir itu. Tapi di bahasa Arab eh, kita eh, dulu sudah menjelaskan ada perbezaan di antara seorang sa'il dan seorang fakir dan seorang miskin itu. Ada perbezaan. perbezaan makna itu. Walaupun mungkin lahirnya satu satu orang miskin, tapi batinnya mungkin bukan fakir, bukan miskin. Itulah namanya sa'il di bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi tausiah kepada kita. Jangan menjauhkan orang itu. Walaupun lahirnya mungkin engkau mengetahui batinnya orang itu mungkin bukan fakir, bukan miskin. Tapi jangan menjauhkan orang itu. Kenapa? Itulah tausiah. Walaupun sedikit, engkau apa berilah kepada orang itu, orang sa'il itu, misalnya beberapa wang, beberapa ringgit. Tidak apa-apa. Tapi, tapi itu itulah tausiah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau engkau tidak mau memberi kepadanya, tidak mau membantunya dengan perkataan yang baik. Itulah di eh, ayat-ayat Al-Quran, qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik kepada orang miskin. qaulun ma'rufun wa maghfirah doa untuk orang sa'il itu, orang miskin itu. Sangat-sangat berguna. Itulah tafsir pertama. Tafsir kedua, kalau sa'il itu sudah diterjemahkan dengan pertanyaan. Satu orang bertanya kepada kita. Fala tanhar. Berarti harus kita menjawab kepada orang tersebut. Itulah tafsir kedua. Dan dua-duanya benar dan baik. Dan tausiah ketiga Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa amma bi rabbika fahaddits. Kata fahaddits itu fahaddits itu dari kata tahdits itu. Hadits, tahdits itu. Tahdits maksudnya apa? Tahdits maksudnya di tafsir Al-Mizan sudah diterjemahkan kata tahdid maksudnya zikir. Maksudnya kita menyebutkan. Kita zikir. Kita memperlihatkan, menunjukkan apa nikmat-nikmat Tuhan yang memberinya kepada kita. Dengan lisan atau dengan amal. Kedua-duanya ada. Tapi itulah caranya. Kita menyebut menyebutkan nikmat Tuhan dengan lisan. Kita senantiasa berbicara dengan, dengan nikmat Tuhan. Oh dulu begini kita miskin. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada kita. Itulah zikir dengan lisan. Dengan amal bagaimana? Kita syukur. Dengan amal itu kita syukur. Syukur itu salah satu cara untuk zikir nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebagian riwayat ada dari misalnya hmm. dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam beliau menafsirkan riwayat itu kata fahadith itu maksudnya fahadith bima a'taka Allah engkau harus berbicara tentang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada engkau wa faddalaka memuliakan engkau wa razaqaka memberi rezekinya kepada engkau wa ahsana ilaik memberi kebaikan kepada engkau wahadaka. Kalau kita mempunyai petunjuk, itulah nikmat Tuhan kepada kita. Kita harus berbicara, kita harus zikir tentang nikmat-nikmat tersebut. Zikir itu adalah namanya syukur. Barang siapa yang zikir, barang siapa yang menyebutkan nikmat Tuhan di kehidupannya, pada waktu itu menjauhkan sifat kesombongan dari dirinya. Orang sombong, orang yang berpikir semua nikmat itu dari usaha dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpikir nikmat itu rizki Allah Subhanahu wa taala di kehidupannya. Orang itu tidak sombong sama sekali. Orang itu lisannya lisan seorang syakir, seorang syukur. orang itu lisannya senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberi banyak nikmat kepada Bani Israel, kemudian di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا sebutkanlah semua nikmat-nikmatku yang aku memberi kepada kalian. Itulah di surat Al-Baqarah beberapa ayat. Ayat 40, ayat 47, dan ayat 122. Berarti zikir nikmat adalah salah satu syukur. Sudah tertulis, itulah syukur. Syukur lisan, syukur amal. Dan banyak riwayat tentang Eh, ayat-ayat tersebut, tetapi cukup untuk kita sekarang dan sudah terlambat. Saya mohon maaf karena terlambat dan semoga dengan ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita, kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Dan semoga kita semua insya Allah senantiasa berada di jalan Al-Quran dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Afan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kesilah diucapkan kepada Al-Fadil uh, Islam wal Muslimin Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas penyampaian tafsir surah Ad-Duha ayat yang ke-6 dan sehingga ayat ke-11 dan sedikit uh, keterangan dan <clears throat> fadilat-fadilat berkenaan dengan Sayyidah Fatimah Maksumah di awal uh, penyampaian beliau beliau ada sampaikan berkenaan dengan fadilat-fadilatnya Sayyidah Fatimah Maksumah alaihah alaihim alaihim alaihi salam. <clears throat> Jadi teman-teman yang mempunyai soalan ataupun pertanyaan boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz melalui ruang mesej ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadhil Ustaz. Afwan Ustaz, ada satu soalan dari teman uh, dari teman-teman. Mana soalan tersebut adalah uh, berkenaan dengan uh, fadilatnya apa Eh, ziarah Sayyidah Fatimah Maksumah di mana ada riwayat mengatakan barang siapa yang menziarahi uh, perkuburannya ataupun makam Sayyidah Fatimah maka wajib ke atas dia surga. Jadi soalannya di sini adalah <clears throat> wajib ke atas dia surga itu bagaimana maksudnya Ustaz? Adakah dia selepas ziarah Sayyidah Fatimah Maksumah maka dia boleh lakukan apa saja maksudnya termasuk dosa-dosa ah, ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan eh, beliau apa ni manusia tersebut tetap juga akan dimasukkan syurga. Jadi bagaimana penjelasannya tadi? Apa? Uh, betul. Eh, itulah kemungkinan. Berarti setelah ziarah apa bukan khusus Sayyidah Fatimah Ma'sumah, bukan. Eh, kepada Amirul Mukminin kita menziarahi Amirul Mukminin, kita menziarahi Abu Abdullah Al-Husain, kita menziarahi apa uh, Imam Ali bin Musa Semua ziarah itu kalau tambah apa makrifat kepada imam, kepada uh, maksum itu, itulah hasilnya surga. Berarti barang siapa yang dengan makrifat, dengan irfan, dengan tulus hati, dengan ikhlas itu menziarahi Sayyidah Fatimah Fatimatul Ma'asumah. Hasilnya apa? Hasilnya surga. Itulah katanya Ahlul Bait, katanya Imam Sadiq alaihi salatu wassalam, katanya Imam Jawad alaihi salatu wassalam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menerima ziarah itu. Dan memberi pahalanya kepada penziarah itu. Pahalanya bagaimana? Pahalanya adalah surga. Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bergurau misalnya ya, tidak memastikan masalah itu, masalah surga untuk semua orang yang menziarahi Ahlul Bait. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala apa yakin menerima ziarah itu. karena ziarah itu diterima ahlul bait, hasilnya kita sebagai tamu ahlul bait. Karena itu ahlul bait menghormati tamunya. Itulah hasilnya. Walaupun satu ziarah kita di kehidupan kita akan terima ahlul bait. افتتاحنا عن يسار من بچا زيارة أبا عبد الله الحسين زيارة أشورا كتا من زيارة هي أمين الله زيارة جامعة كبيرة زيارة رسول الله تعالوا زيارة كتا دي تريم أهل البيت مقصودني أبا مقصودني كتا سباقي تامو أهل البيت كتا سباقي تامو ما سبتي رمح أهل البيت di haram ahlul bait. Apakah wujud itu manusia itu akan masuk di api neraka? Neraka jahannam tidak sama sekali. Orang itu apa pahalanya adalah surga. Pahalanya derajat yang tinggi dalam surga. Itulah apa jelas bagi kita. Dan semoga insyaallah surga itu husnul khatimah di antara kita di kehidupan kita insyaallah. Baik. Uh, syukur kasihlah diucapkan oleh Afalil dari Afalil Ustaz di atas jawapan yang diberi. Kemudian Afan Ustaz ada satu soalan lagi daripada Tuan Dainal Ali. Uh, soalan tersebut berbunyi, Salam Ustaz, Allah bersumpah dengan waktu duha. Orang ahli sunnah guna waktu duha untuk solat duha. Apakah ada arahan daripada Rasulullah tentang hadis ataupun tentang amalan ini? Kita di kalangan mukmin pencetah lebih tidak buat. Jadi dia, dia tanya, Allah uh, dia tanya, uh, di kalangan sahabat-sahabat kita, ahli sunnah wal jamaah, ada uh, membuat solat duha. Jadi adakah amalan ini juga terdapat di dalam Uh, riwayat-riwayat ataupun di dalam pandangan Ahlul Bait alaihi salam berkenaan dengan solat duha. Apa Uh, ah, terima kasih. Walaupun lahirnya ayat itu kata duha itu apa tanpa kata solat. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah tentang salawat. Tentang salat-salat kita. واستعينوا بالصبر والصلاة maksudnya salat itu apa maksudnya salat kita salat yang mempunyai apa ruku sujud misalnya jelas bagi kita katanya Allah Subhanahu wa taala jelas atau di ayat-ayat eh, surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman hafizu ala salawati was salatil ukhra wassalatil wusta. Berarti salatil wusta. Salatil wusta maksudnya salat apa? Di sebagian tafsir sudah ditafsirkan salatil wusta maksudnya salat zuhur atau salat asar. Salat yang berada dalam siang. Di antara dua salat. Salat subuh dan salat maghrib dan isya. Itulah jelas bagi kita. Bukan maksudnya zaman, bukan maksudnya apa zaman khusus, kesempatan bukan. Maksudnya jelas, maksudnya sholat hmm. itu. sholat zuhur atau sholat asar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan duha itu. Dengan zaman duha. Duha itu mungkin. Itulah kemungkinan. Mungkin maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala salat duha. Mungkin. Tapi kemungkinan itu jauh dari lahirnya ayat tersebut. Lahirnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Salah satu kegiatan kita, salah satu amal kita dalam waktu tersebut adalah salat duha adalah munajat. Adalah tahajud. Berarti semua amal-amal itu amal yang berada di waktu tersebut. Karena itu ayat itu tidak menolak salat duha. Mungkin salah satu apa tafsirnya atau misalnya ayat tersebut tentang duha itu adalah salat duha. InsyaAllah jelas bagi kita. Oh, pesan kesilat dikatakan oleh Al-Falista di atas jawapan yang diberikan kepada soalan buat Zainal. Uh, mungkin ada, apa Ustaz? Ada satu lagi soalan daripada Puan Nuna. Uh, Assalamualaikum, Jami'at. Afwan Ustaz, soalan anak berkaitan dengan solat sunat. Soalannya adalah dalam Ahlul Bait, solat sunat sebelum solat subuh kita lakukannya ya Ustaz ha. Dalam bahasa dia soalan apa solat sunat sebelum solat subuh kita lakukan maksud dia mungkin so, maksud soalannya Ustaz apa solat sunat yang boleh kita lakukan sebelum solat subuh. Betul. Ha, saya harap betul. Ha, saya harap saya faham betul. Uh, betul apa yang saya sampaikan daripada maksud soalan tersebut. Soalan kedua, betul. Solat sunat selepas subuh ada tak ah, apa solat sunat selepas solat subuh tak? Ha, ah, satu sebelum solat subuh, satu lagi selepas solat subuh. Apa? Ya. Uh, kita mempunyai beberapa solat. Yang pertama adalah solat wajib. Solat wajib itu yang mempunyai dua solat wajib. Solat wajib yaumiyah itu. 17 rakaat, 17 rakaat. Misalnya salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 4 rakaat. Semuanya apa? 17 rakaat. Itulah salat wajib yaumiyah itu. Kemudian salat wajib selan yaumiyah itu. Itulah wajib. Misalnya salat nazar itu. Itulah wajib salat ayat itu, salat ayat itu. Misalnya pada waktu yang ada eh, gempa bumi, kita harus salat ayat. Ada banjir, kita salat ayat. Ada azab, ada musibah yang eh, sangat-sangat berat bagi kita, salat ayat itu. Itulah salat ayat, itulah wajib untuk kita. Tapi bukan yaumiyah itu. Untuk yaumiyah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada kita untuk melengkapi, untuk menyempurnakan apa salat yaumiyah itu salat mustahab itu. Salat mustahab itu termasuk dua jenis salat. Dua salat. Yang pertama nafilah itu. Nafilah itu maksudnya sunnah itu yang di persoalan tersebut adalah sunnah. Itu maksud nafilah. Nafilah itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Apa? Berapa? empat rakaat. Yang dengan yaumiyah itu akan terjadi lima satu rakaat. Dan salat subuh itu nafilahnya dua rakaat. Waktunya kapan? Waktunya sebelum salat subuh. Berarti kita salat apa nafilah dulu kemudian salat subuh. Yang kedua, salat duhur empat rakaat, nafilahnya delapan rakaat. Salat asar empat rakaat, nafilahnya delapan rakaat. Salat isya, salat maghrib tiga rakaat nafilahnya empat rakaat. Empat rakaat berarti dua rakaat, dua rakaat. Dua salat yang apa? Dua rakaat. Salat Isya apa? Dua rakaat yang duduk. Namanya wutairah itu. Wutairah kita duduk dan dengan uh, keadaan tersebut kita salat dua rakaat. Itulah namanya wutairah. Itulah apa sama dengan satu rakaat. Berarti eh, satu rakaat, beratnya satu rakaat. Mutailah itu. Dan uh, sebelas rakaat namanya salatul lail. Empat rakaat, eh, apa delapan rakaat dengan niat salatul lail. Dua rakaat salatul syaf. Satu rakaat salatul watr atau witr. Berarti semuanya jadi lima satu rakaat dengan salat wajib. Hmm. Ada satu apa masalah. Di sebagian riwayat, kalau ada kekurangan di salat wajib kita, kita boleh apa? Kita boleh melengkapinya dengan salat nafilah. Berarti salat nafilah itu menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Misalnya kita tidak ada perhatian dalam sholat wajib. Dalam sholat yaumia, sholat subuh. Dua rakaat sebelumnya apa melengkapinya. Itulah salah satu masalah yang penting. Yang kedua, sholat nafilah itu harus berikhlas. Ikhlas itu berbeda dengan sholat yaumiyah itu. Berarti di sholat yaumiyah, kalau tanpa ikhlas harus dilakukan kita. Kita harus melakukan sholat wajib, sholat yaumiyah itu. Walaupun tanpa ikhlas. sebahagian orang kita mengetahui mereka cepat-cepat sholat. Sholat yaumiyah, sholat duhur, sholat asar, cepat-cepat. Lahirnya tanpa ikhlas. Mungkin batin mereka penuh ikhlas. Tetapi salat nafilah, kalau orang itu nafilah, nafilah itu penuh ikhlas. Karena tidak wajib. Karena itu, betapa baik kita menyembunyikan salat nafilah itu dari kelihatan umum. Kalau nafilah, khususnya nafilah lail itu, nafilah malam. Lapan, apa? Rakaat nafilah lail dua rakaat syaf, satu rakaat witr itu. Sebelas rakaat kita pada malam. Pada waktu yang semua mata-mata manusia sudah tertutup, kita salat. Itulah penuh ikhlas. Dan pada waktu itu, pada munajat itu, dalam munajat itu Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kepada kita. Dan itulah Salat mustahab. Mustahab itu. Dan salah satu tanda orang mukmin di riwayat tersebut, riwayat yang mulia, alamatul mukmin khams adalah tanda-tanda orang-orang mukmin adalah lima. Salah satunya tanda itu adalah lima puluh satu rakaat salat. satu rakaat salat per hari. Itulah salah satu tanda orang mukmin. Selain itu adalah salat mustahab itu banyak. Misalnya malam Jumat mempunyai salat mustahab khusus. Malam Qadar, Lailatul Qadar mempunyai salat mustahab khusus. Banyak salat seperti itu di apa sepanjang tahun, setiap malam, setiap khususnya Eh, sebahagian hari-hari yang mulia di eh, agama Islam mempunyai salat mustahab khusus. Misalnya setiap ziarah mempunyai salat ziarah. Salat ziarah itu salat mustahab. Kita mau membaca ziarat Ashura walaupun tempat kita jauh dari Karbala. Misalnya kita apa tinggal di Malaysia, kita menziarahi Abu Abdullah Hussein dengan beberapa kata. dengan satu kalimat yang apa terkenal Assalamu alaik ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سبنان يكي تمن زيارة يا أبو عبد الله ولا كن جاو ست ياب زيارة من بنيي صلاة زيارة ست لحنية زيارة ترسبوت سلام جون يا زيارة ترسبوت كتا سبتي صلاة صبوه كتا أبا melakukan salat itu salat ziarah itu dan selanjutnya صلاة pahala salat itu kepada Abu Abdullah Hussein. Itulah ziarah yang lengkap. Banyak salat mustahab di madhab ahlul bait. Semoga insya Allah kita insya Allah tidak lelah, tidak tengah dari salat-salat itu dan amal-amal dan ibadah-ibadah tersebut insya Allah. Afan. Makasih banyak. Ah, syukran kasihan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas jawapan pada soalan Puan Munah itu tadi. Uh, jadi, uh, rasanya tidak ada lagi soalan daripada teman-teman. Jadi, dengan izin... Oh, apa ni? Silakan. Hmm. Uh, nak tanya satu ya. Uh, ah, Assalamualaikum Ustaz Ali. Uh, tadi waktu Ustaz terangkan ayat ke-7 tu, Ustaz kata sebelum Islam, Rasulullah ke Gua Hira untuk bermunajat dan berzikir. Uh, solat waktu itu belum disyariatkan. Kita, uh, tapi saya ada baca satu kata-kata dari Ayatullah uh, Hak Shinoz. Dia kata, seseorang berkata kepada Nabi Musa alaihi wasallam, katakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh maksiat yang aku lakukan, kenapa dia tidak menghukumku? Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa AS, Allah kata, katakan pada orang itu, hukuman yang paling berat adalah kau solat tapi kau tak rasa kelazatannya. Maknanya daripada uh, cerita ni kita faham pada zaman Nabi Musa pun ada solat jadi uh, macam mana tadi yang Ustaz cakap yang uh, apa uh, solat belum disyariatkan uh, waktu sebelum Islam tu. Uh, boleh Ustaz jelaskan yang tentang ya, tu? Ya, betul, betul. Uh, setiap setiap agama mempunyai solat dan ibadah khusus. Solat orang-orang Yahudi berbeza dengan solat kita. puasa mereka juga berbeda dengan puasa kita. Kalau kita membaca cerita dan kisah apa Siti Maryam di surah al apa Siti Maryam kita membaca pada waktu yang sudah lahir apa eh, Nabi Isa Siti Maryam sudah mengatakan kepada dirinya oh ada apa eh, nanti pada waktu yang saya mau ke eh, antara kaum caranya apa Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada Siti Maryam. Harus engkau berpuasa. Puasa itu bagaimana? Puasa itu puasa yang apa tanpa perkataan. Berarti puasa itu puasa diam. Siti Maryam harus diam. Diam itu misalnya mungkin waktunya seperti puasa kita. Waktunya sejak subuh sampai maghrib. Mungkin. Tapi belum jelaskan untuk kita caranya bagaimana. Mungkin di sejarah ada caranya mungkin. Tapi puasa itu sekarang nasah di antara kita. Apakah boleh kita puasa diam? Sekarang tidak boleh. Sangat-sangat baik kita, eh, biasanya kita diam, sangat-sangat baik. Karena eh, apa dosa dan maksiat-maksiat kita juga akan, akan eh, jadi kurang karena kebanyakan maksiat kita dari lisan. Barang siapa yang diam, sebenarnya orang itu maksiatnya juga kurang dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi kalau kita niat kuasa itu, itulah apa adalah sudah dinasahkan untuk kita, sudah nasah, sudah apa nasah uh, eh, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, agama Islam. Berarti Allah Subhanahu wa taala menentukan satu puasa yang baru, satu puasa yang lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan dengan puasa zaman itu. Salat kita sekarang lebih sempurna dibandingkan salat Nabi Musa dan Nabi Isa dan para anbiya sebelum Islam. Berarti setiap nabi mempunyai salat khusus. Salat itu mungkin pada zaman itu, zaman dulu, salat itu dengan sebahagian misalnya uh, bentuk khusus. Tapi sekarang salat dengan ruku, dengan sujud, dengan takbiratul ihram, dengan tasyahud, dengan salam, dengan kunud Itulah bentuknya salat sekarang. Dan salat aslinya, kata salat aslinya bermakna doa. Kita membaca ayat itu, khudh min amwalihim sadaqatan. Wahai Rasulullah, ambillah dari mereka sadaqah, sedekah mereka. Berarti ambillah uang mereka sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu engkau ya Rasulullah membersihkan harta dan jiwa mereka. Itulah ayat surat At-Taubah. Kemudian wasalli alaihim. Salli alaihim yaitu engkau salat untuk mereka. Oh, salat untuk mereka. Bagaimana apa maknanya terjemahannya bagaimana? Salat untuk mereka maksudnya doa. Terjemahan aslinya salat adalah doa. Doakan untuk mereka. Salli alaihim. Kenapa? Hmm. Inna salataka sakanun lahum. Karena doamu adalah ketenangan untuk mereka. Untuk hati mereka. Itulah terjemahan ayat tersebut. Berarti kalau kita melihat syariah Islam, kita mempunyai satu kaidah. Itulah namanya apa? Uh, <laughs> apa sudah terlupa. Uh, Afwan sudah terlupa. Sekarang sudah terlupa. Eh, itulah kaidah itu. Berarti satu kata mungkin sebelum Islam maknanya doa atau satu bentuk khusus. Tetapi makna itu dan kata itu sudah apa berubah di agama Islam dengan bentuk khusus, dengan makna khusus. Dan salat itu salah satu contohnya. Salat sebelum Islam maknanya adalah doa. Maknanya adalah munajat. Maknanya adalah apa? Tawassul. Dan sebahagian perkataan khusus satu hamba kepada Tuhannya. Tetapi maksudnya salat itu di agama Islam adalah salat dengan bentuk khusus, dengan apa anggota-anggota khusus, dengan perbuatan-perbuatan khusus yang termasuk ruku, sujud, zikir, takbiratul ihram sampai tasyahud dan salam. Itulah namanya hakikat syariah. Kalau kita cari hakikat syariah di agama Islam dan di fikih, maknanya apa? Salah satu contohnya adalah salat. Sebelum Islam adalah salat. Ada salat. Tapi salat itu berbeza dengan salat kita. Karena itu sebelum Islam sebelum yang Rasulullah uh, uh, jadi nabi sebelumnya belum disyariatkan, belum diwahyukan apa cara salat itu dengan sempurna, dengan lengkap, dengan jelas untuk kita kepada Rasulullah. Pada waktu itu beliau menajar Mungkin pada zaman itu namanya salat. Beliau salat, beliau menajar beliau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Gua Hira. tetapi bukan caranya cara salat yang biasa yang dibiasakan untuk kita jelas insyaallah uh, syukran kasiran ucapkan kepada kepada ustaz di atas jawapan pada soalan Wan Zalina tadi. Jadi ada soalan lagi dari teman-teman yang lain? Uh, rasanya tiada soalan oh. lagi. Ah, faham faham. Assalamualaikum. Ah, nak nak soalan kepada ah, Ustaz. Uh, Ustaz, kebanyakan kita kalau kita semayang jemaah, kebanyakan ahli tasyahud ni dia semayang Zuhur, Maghrib, eh, Zuhur asal sekali jamak teruslah Maghrib dan Isyak. Jadi macam mana kita nak laksanakan solat nafilah asar, solat nafilah uh, selepas Maghrib macam tu Ustaz? Uh, minta pandangan. Terima kasih Ustaz. Eh, sama-sama. di eh, tentang nafilah eh, eh, waktu aslinya sudah ditentukan eh, para fakih dan para marja. Kalau kita membaca apa eh, risalah dan hukum-hukum fikih tentang waktunya eh, salat nafilah. Misalnya salat nafilah subuh waktunya adalah sebelum salat subuh. Salat apa? Nafilah duhur empat rakaat sebelum zuhur dan empat mereka eh, setelah eh, zuhur itu. Salat uh, nafilah asar empat rakaat sebelum asar dan empat rakaat selanjutnya asar. Salat apa? Kemudian salat uh, nafilah maghrib, isya, kemudian salat nafilah tulail. Kalau waktu kita sedikit, misalnya kita jamaah, jamaah di masjid, dan sangat kurang waktu kita untuk nafilah itu. Bagaimana eh, caranya? Caranya waktu yang eh, apa luas kita selanjutnya kita apa salat nafilah itu niat nafilah itu itulah nafilahnya kata tidak apa-apa tidak apa-apa kalau kita kata berarti kata itu waktunya sudah lewat waktu aslinya sudah lewat kita niat nafilah tersebut tidak apa-apa insyaallah apa kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada eh, apa safar juga seorang yang jalan berjalan bersafar misalnya tempat jauh di kota lain di negara lain apakah eh, kita boleh salat eh, nafilah kata eh, di salat eh, nafilah akan terhapus di safar kecuali salatul lail Salatul Lail di Safar juga sangat-sangat berpahala. Seorang yang Safar berarti salatnya kasar, salatnya empat rakaat jadi dua rakaat tanpa salat nafilah. Tetapi salatul lail itu tetap ada walaupun dalam safar, walaupun dalam safar tetap ada salat nafilah al-laili. Afa, makasih. syukran kasiran ucapkan kepada Ustaz atas jawapan daripada soalan Tuan Malik. Jadi teman-teman lain ada soalan lagi yang ingin diajukan kepada Tuan dan Ustaz. Rasanya tak ada soalan lagi dan waktu pun sudah menunjukkan kepada jam 10.20. Jadi waktu kelas kita pun sudah berakhir untuk hari ini. Jadi dengan izin Al-Fadhil Ustaz, kita menjemput uh, Tuan uh, Ustaz Hasan Askari untuk membacakan doa penutup bagi kelas tafsir kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Ustaz Hasan. Afan, jazakallah khairan jazak. Mu'izni, Ustaz Rabani, Ibn Hasan, Ustaz Rabani. Iya, eh, silakan Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah antum berada di antara kita. Silahkan Ustaz. Silahkan. Apa Ustaz? Niabataanku. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. InsyaAllah untuk hajat semua mukminin mukminat kita baca ayat ini agar semua hajat mukminin mukminat yang hadir, yang tidak hadir, yang sakit, yang diberikan syifa dan yang memiliki hajat diperkenankan hajatnya yang telah pergi diberikan keampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم ارزقنا توفيق طاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الغسراء بالخلاص والراحة وعلى الغمراء بالعدل والشفقة وعلى الرئية بالإنصاب وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في زاد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 Jazakumullah Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan sudi meluangkan masa untuk bacakan doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita, kelas kita akan bersambung pada minggu hadapan. Uh, uh, Uh, apa sambungan daripada surah Duha. Surah Duha pun sudah habis. Kita akan pergi surah selanjutnya. Jadi uh, kita sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepada Ustaz Syekh Ali Rabani di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Dan kita akhiri kelas kita dengan selawat. Allah salli ala محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته